Menuntut ilmu adalah merupakan kewajiban bagi setiap muslim, demikian pula muslimah. Dalam hadis yang dihasankan oleh para ulama yang diriwayatkan dari beberapa sahabat Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dan bahkan menuntut ilmu dan bersabar dalam menuntut ilmu syar'i merupakan bahagian dari al-jihadu fi sabilillah telah diriwayatkan dari Abu Darda radhiyallahu taala anhu beliau mengatakan man za'ama anna talab al-ilmi laysa bi jihad faqad naqasa ra'yuhu wa aqluhu Barang siapa yang menyangka bahwa menuntut ilmu bukanlah bagian dari jihad fi sabilillah maka itu menunjukkan kurang pendapatnya dan kurang akalnya. Oleh karena itu saya menasihatkan kepada diri saya pribadi demikian pula kepada para ikhwan wal akhawat untuk semangat dalam menuntut ilmu terlebih di masa-masa yang penuh dengan fitnah fitnah tu syubuhat fitnah tu syahwat maka menuntut ilmu syar'i bagi seorang muslim adalah pelisai baginya dalam menangkal berbagai macam jenis kesesatan yang digencarkan oleh iblis dan bala tentaranya untuk memalingkan manusia dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu pada kesempatan kita di pagi hari ini kita akan mengkaji salah satu risalah di antara risalah-risalah yang mengkaji tentang permasalahan tauhid bagaimana cara seorang hamba dalam beribadah kepada Allah Rabbul Alamin yang merupakan kewajiban bagi setiap hamba dan menjadi tujuan Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan hamba-hambanya dalam kehidupan dunia yaitu untuk mentauhidkan Allah jalla wa ala wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun dan tidaklah aku menciptakan jin dan manusia manusia melainkan dengan tujuan agar mereka beribadah mentauhidkan Allah tabaraka wa taala sebagaimana yang telah disampaikan kepada antum sekalian bahwa kita akan mengkaji salah satu risalah risalah yang ringkas namun memiliki makna yang sangat padat yang sangat berharga dan bermanfaat dalam kehidupan seorang muslim sebab ucapan para ulama ussalaf ungkapan-ungkapan mereka mereka adalah ungkapan yang ringkas, singkat namun padat. Syarat dengan faedah. Syarat dengan manfaat bagi seorang yang memperhatikannya. Berbeda dengan ucapan al-khalaf. Mereka yang mengambil ilmu bukan dari para ulama salaf mereka yang mempelajari ilmu kalam ilmu filsafat ucapan mereka banyak tulisan mereka berlembar-lembar halaman namun hampir kita tidak mendapatkan satu faedah dari apa yang mereka goreskan dengan tinta-tinta mereka. Sebab ucapan para ulama ussalaf di dalamnya terdapat berkah. Hal ini disebabkan karena mereka mengambil ilmu langsung dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. para sahabat yang mengambil ilmu dari Nabi alaihi salatu wassalam lalu kemudian para sahabat menyampaikannya kepada tabi'in kemudian generasi yang berikutnya dan merupakan salah satu sifat dari sabda-sabda Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam adalah kalimat-kalimat dan ungkapan yang ringkas namun memiliki makna yang sangat banyak dan sangat bermanfaat dalam riwayat al-imam al-Bukhari dan muslim Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam mengatakan bu'ithu bi jawami'il kalim Aku diutus dengan jawami'ul kalim para ulama menerangkan yang dimaksud jawami'ul kalim yaitu ungkapan-ungkapan yang singkat yang ringkas namun memiliki makna dan faedah yang sangat banyak perhatikan hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam kita akan mendapati hal tersebut. Kalimat-kalimat sederhana, tidak sulit, tidak menggunakan bahasa-bahasa yang berat, mudah untuk difahami, mudah untuk dicerna, bahkan oleh orang-orang awam sekalipun. Dan di dalamnya terdapat manfaat yang sangat banyak. dan risalah yang akan kita bahas insyaallah taala yang berjudul al-usul as-sittah enam prinsip dalam berislam yang wajib untuk diyakini dan menjadi pegangan bagi setiap muslim dalam menegakkan agamanya. Al-usul sittah yang ditulis oleh Syekhul Islam Al-Imam Al-Allamah Muhammad bin Abdul Wahab al tamim An-Najri rahmatullahi alaih Seorang yang Allah Subhanahu wa taala telah memberi berkah di dalam dakwahnya dengan kesabarannya beliau senantiasa mendakwahkan kepada tauhidullah tabaraka wa taala dengan penuh keyakinan dan kesabaran sehingga Allah jalla wa ala memperlihatkan thimarud da'wah buah dari dakwah beliau sampai sekarang ini. Siapa saja yang mengenal tauhid, mengenal tauhidul uluhiyah, maka dia pasti mendapatkan faedah dari tulisan dan karya-karya Syekhul Islam rahimahullah taala. Dan ini merupakan berkah dari dakwah beliau yang Allah Subhanahu wa taala menampakkan keberkahan tersebut di masa beliau demikian pula setelah beliau meninggal rahmatullahi alaih oleh karena itu ma'asyiral muslimin rahimakumullah penting sekali bagi kita sekalian untuk memahami tauhidullah dan meyakini bahwa dengan mempelajari cara beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala di atas tauhid itulah yang akan mendatangkan kebahagiaan hidup di dunia demikian pula di akhirah barang siapa yang ingin meraih keberkahan dalam kehidupannya maka hendaknya dia mendalami tauhidullah subhanahu wa taala disebutkan oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah taala dalam majmu'ul fatawa kata beliau wa man tadabbara ahwal al-alam wajada kull salahin fil ardi فسببه توحيد الله وعبادته وطاعة رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وكل شر في العالم وفتنة وبلاء وقحط وتسليط عدو وغير ذلك فسببه مخالفة الرسول صلى الله عليه وعلى وسلم والدعوة إلى غير الله ومن تدبر هذا حق التدبر وجد هذا الأمر كذلك في خاصة نفسه وفي غيره عموما وخصوصا ولا حول ولا قوة إلا بالله disebutkan dalam Majmu'ul Fatawa pada jilid yang ke-15 halaman 25 kata beliau rahimahullah taala barang siapa yang memperhatikan kondisi yang ada di alam ini di dunia ini maka dia akan mendapati bahwa setiap kebaikan yang ada di muka bumi setiap kemaslahatan yang ada di muka bumi sebabnya adalah tauhidullah. Mentauhidkan Allah Jalla wa ala, beribadah hanya kepada Allah dan taat kepada Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Dan setiap kejahatan, keburukan yang ada di muka bumi ini munculnya fitnah datangnya musibah, kekeringan, dan keberanian musuh-musuh Allah terhadap kaum muslimin sehingga mereka menguasai kaum muslimin dan yang lainnya sebabnya adalah menyelisihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan berdakwah kepada selain Allah Jalla wa'ala. Barang siapa yang memperhatikan mentadaburi hal ini dengan sebenar-benarnya tadabbur, maka dia akan mendapati hal tersebut. Demikian keadaannya. Baik pada dirinya, atau terhadap yang lain secara umum atau secara khusus. La haula wa quwata illa billah. Demikian pula yang disebutkan oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah taala dalam ucapan beliau yang lain beliau mengatakan wala anfa'a lil qalbi min at-tauhid wa ikhlas ad-din lillah wala adarra min al tidak ada sesuatu yang paling bermanfaat untuk hati-hati hamba ini daripada tauhid dan mengikhlaskan agama ini hanya untuk Allah Subhanahu wa taala dan tidak ada sesuatu yang paling memudaratkan dalam kehidupan seorang hamba dari al-isyraku billah menyekutukan Allah Subhanahu wa taala oleh karenanya ma'asyiral muslimin rahimakumullah hendaknya kita bersemangat untuk mengkaji agama Allah Jalla wa ala ini lebih terkhusus lagi hal-hal yang semakin memantapkan tauhid seorang hamba dalam mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Risalah ini Al-Usul Sittah apabila kita membahas kalimat demi kalimat yang disebutkan oleh Syekhul Islam rahmatullahi alaih tidak akan mencukupi waktu kita pada kajian kita di hari ini. Namun kita berusaha insyaallah taala membahas meskipun dengan ringkas dan kita bisa memahami maknanya secara menyeluruh dan mengetahui enam prinsip yang wajib untuk diyakini oleh setiap muslim di dalam mengamalkan agama Allah Subhanahu wa taala. Beliau berkata rahimahullah Bismillahirrahmanirrahim dan memulai dengan basmalah merupakan sunnatus salaf di mana para ulama salaf dalam setiap karya-karya mereka, tulisan-tulisan mereka selalu memulai dengan bismillahirrahmanirrahim. Dan ini dalam rangka mengikuti Al-Quranul Karim yang memulai dengan basmalah. Demikian pula mengikuti sunnah Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam di mana beliau menulis dalam surat-suratnya memulai dengan bismillahirrahmanirrahim dan bahkan ini merupakan sunnah para nabi terdahulu Nabiullah Sulaiman alaihi salam ketika menulis surat kepada imra'atu bal, imra'atu Saba Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam Al-Qur'anul Karim innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim bahwa surat ini dari Sulaiman dan ia berisi bismillahi Ar-Rahmanir Rahim. Dan kita memulai dengan basmalah dengan memohon berkah kepada Allah Jalla wa Ala dengan al-asma al-husna Allah Ar-Rahman Ar-Rahim yang seluruhnya merupakan nama-nama Allah Subhanahu wa taala. قل ادعوا الله أو ادعوا Ayyamma تدعو فله الأسماء الحسنى Kalian berdoa ya Allah. Kalian berdoa ya Rahman dengan nama yang mana saja dari nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Allah Azza wa Jalla memiliki al-asma al-husna. Lalu beliau berkata rahimahullah min a'jabil ujabi wa akbaril ayati dallati ala qudratil malikil ghallab sittatu usulin bayyanaha Allah taala termasuk di antara keajaiban yang paling besar sesuatu yang paling menakjubkan dan tanda-tanda kekuasaan Allah yang paling besar yang menunjukkan kemahakuasaan Allah Rabbuna Jalla fi'ulah Al-Malik Al-Ghallab yang menguasai segala sesuatu yang merajai segala sesuatu adalah enam prinsip yang dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala bayanan wadihan dengan penjelasan yang sangat terang yang sangat gamblang lil awam bahkan penjelasan itu difahami oleh orang-orang awam keumuman manusia Sebab Islam ini Allah Subhanahu wa taala mengutus rasulnya sallallahu alaihi wa alihi wasallam untuk seluruh umat manusia. Bahkan seluruh jin dan manusia. Dalam riwayat Bukhari dan Muslim dari hadis Jabir radhiyallahu an Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan wa ilan nasi ammatan dan aku diutus kepada annas secara umum kata para ulama annas di sini mencakup jin dan manusia dari kata nasa yanusu yang berarti bergerak yataharrak berpindah-pindah Dan itu mencakup jin dan manusia. Ini dakwah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam kepada seluruh umat manusia. Huwa alladhi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu ala din kulli. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang mengutus rasulnya dengan hidayah dan agama yang hak untuk dimenangkan atas seluruh keyakinan-keyakinan yang lainnya. Maka Islam ini adalah agama yang tidak dikhususkan kepada orang-orang tertentu yang hanya bisa difahami oleh mereka dari kalangan orang-orang yang disebut sebagai kaum intelektual hanya difahami oleh orang-orang yang memiliki ketingkatan ilmu yang tinggi. Tidak demikian. Islam ini umum untuk seluruh makhluk sehingga dapat difahami oleh siapa saja, bahkan awamun nas. Maka di sini beliau mengatakan bayanan wadihan lil awam. Penjelasan yang terang yang jelas bagi masyarakat awam. Fauqa ma yadhunnu dhannun di atas apa yang disangka oleh mereka mereka yang menyangka yang menyangka bahwa memahami Islam ini adalah hal yang sulit. Yang bisa memahami Islam adalah orang-orang tertentu saja. Tidak demikian keadaannya. Siapa saja bisa memahami. Inna hadha dina yusrun. Sesungguhnya agama Allah Subhanahu wa taala ini mudah. Mudah difahami dan mudah untuk diamalkan. لا يكلف الله La yukallifullahu وسعها فاتقوا الله ما mastata'tum. Jadi ma'asyiral ikhwah rahimakumullah agama Allah Subhanahu wa taala adalah agama yang diturunkan oleh Allah Azza wa Jal kepada Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam untuk disampaikan pada seluruh makhluk seluruh umat manusia. Sehingga hujjah tersampaikan kepada mereka dengan ungkapan-ungkapan yang mudah untuk dipahami oleh siapa saja. Oleh karena itu, dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari hadis Abu Hurairah Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda والذي نفس محمد بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم يموت ولم يؤمن بالذي جئت به إلا كان من أصحاب النار Demi Allah yang jiwa Muhammad berada di tangannya tidak seorang pun dari kalangan umat ini. Apakah dia seorang Yahudi atau dia seorang Nasrani? Apabila dia mendengarkan tentang aku dan tentang apa yang aku bawa, lalu dia mati dalam keadaan tidak beriman dengan apa yang aku bawa, maka dia termasuk ashabun nar. Karena hujah telah ditegakkan siapapun dia meskipun dari kalangan awal tersampaikan kepada mereka hujah dari Al-Qur'anul Karim dari sunnah Nabi alaihi salatu wassalam al-bayyinat yang mengarahkan manusia kepada jalan yang lurus ketika dia melenceng, ketika dia menyimpang maka telah ditegakkan kepada mereka hujah sehingga mereka berhak untuk mendapatkan azab dari Allah tabaraka wa taala. ثم بعد هذا غلط فيها كثير من أذكياء العالم وأقلاء بني آدم إلا أقل القليل Kemudian setelah hal ini agama yang demikian mudah untuk difahami ternyata banyak yang terjatuh dalam kesalahan, yang terjatuh dalam kekeliruan dari kalangan orang-orang yang dianggap sebagai para cendekia, cendekiawan. Orang-orang yang berakalnya Bani Adam kecuali sangat sedikit di antara mereka yang selamat dari penyimpangan tersebut. Padahal mereka dikenal sebagai orang-orang yang berakal. Mereka dari kalangan orang-orang yang dianggap memiliki level ilmu yang tinggi. Kalau istilah sekarang orang-orang yang memiliki gelar pendidikan pandai dalam ilmu dunia si fulan yang bergelar doktor, si fulan yang bergelar MA, LC. Mereka dianggap lulus dalam pendidikannya. Akan tetapi, kata beliau, banyak di antara mereka yang justru terjatuh dalam penyimpangan. Menyelisihi enam prinsip yang disebutkan dan diterangkan oleh Allah Subhanahu wa taala bayanan wadihan dengan penjelasan yang terang kecuali sedikit dari mereka yang selamat dari penyimpangan dan mereka adalah orang-orang dirahmati Allah Subhanahu wa taala di sini faidah ma'asyiral muslimin rahimakumullah dari apa yang disebutkan oleh beliau bahwa al-hidayah milik Allah Subhanahu wa taala. Bukan di tangan seseorang. Bagaimanapun tingkat pendidikan seseorang yang tinggi apabila Allah Subhanahu wa taala tidak memberi hidayah kepadanya maka dia tidak akan berjalan di atas bimbingan Allah Subhanahu wa taala. Jangan berbangga dengan gelar. Jangan berbangga dengan status pendidikan yang tinggi. Karena itu bukan merupakan jaminan keselamatan. Berapa banyak mereka yang memiliki status di tengah-tengah masyarakatnya, jenjang pendidikan yang tinggi, memiliki gelar doktor, bahkan profesor. Akan tetapi perbuatan-perbuatan mereka, amalan-amalan mereka amalan-amalan yang menyimpang dari prinsip-prinsip Islam yang tidak sepantasnya dilakukan oleh seorang muslim. Di antara mereka ada yang berkeyakinan wahdatul wujud. Ada yang menjadi penyembah kubur. Ada yang meragu-ragukan tentang keotentikan Al-Qur'anul Karim. Ada yang mencaci maki para sahabat Nabi radhiyallahu anhum dan keyakinan-keyakinan batil yang lainnya padahal mereka dikenal memiliki gelar pendidikan dan itu bukan jaminan wa may yahdillahu fahuwal muhtad siapa yang Allah Subhanahu wa taala beri hidayah maka dialah yang mendapatkan hidayah من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له oleh karena itu ma'asyiral muslimin rahimakumullah hendaknya kita senantiasa memohon kepada Allah memperbanyak doa agar kita senantiasa berjalan di atas hidayah bimbingan Allah jalla wa ala di antara doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari hadis Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam senantiasa berdoa Allahumma inni as'aluka al-huda wa tuqa wal-afafa wal-ghina Aku memohon kepadamu ya Allah al-huda hidayah dan itu yang kita minta dalam setiap sholat kita, setiap rakaat yang kita kerjakan minimal dalam sehari semalam 17 kali. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah tunjukilah kami untuk berjalan di atas as-siratul mustaqim. Hidayah itu sangat mahal. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Tidak tergantikan dengan dunia dan segala isinya. Ketika seorang muslim ketika seorang hamba diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala maka hendaknya dia menjaga hidayah itu. Memohon kepada Allah agar diberi at-tsabat wal istiqamah Sebab di antara kebinasaan dan kesengsaraan seorang hamba ketika dia dipalingkan dari Allah dan dari tauhidullah subhanahu wa taala. Diriwayatkan dari Al Hasan Al Basri rahimahullah taala beliau mengatakan min alamati i'radillahi taala 'anil 'abdi ayyaj'ala syughlahu fima la ya'ni di antara tanda berpalingnya seorang hamba dari Allah Subhanahu wa taala ketika Allah Azza wa Jalla menjadikan kesibukan hamba tersebut dalam hal-hal yang tidak memberi manfaat dalam kehidupannya kehidupan dunia demikian pula kehidupan akhirah oleh karena itu, ma'asyiral ikhwah rahimakumullah, sangat penting bagi kita untuk senantiasa istiqamah dalam mempelajari al-haq mempelajari tauhidullah subhanahu wa taala belajar tentang prinsip-prinsip Islam dan mengetahui sebab-sebab menyimpangnya seorang hamba, menyimpangnya satu kaum dari hidayah. Para ulama menerangkan bahwa terjadinya penyimpangan pada seseorang atau pada satu kaum disebabkan karena dua hal. Yang pertama, al-i'rad wa adamus sama' sikap berpaling dan tidak mendengarkan nasihat tidak mendengarkan bimbingan dari Allah tabaraka wa taala dan rasulnya sallallahu alaihi wasallam Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walladzina kafaru amma unziru mu'ridun." Dan orang-orang yang kafir dari apa yang telah diperingatkan kepada mereka, mereka berpaling. Al-i'rad. Mereka berpaling. Maka sikap berpaling enggan untuk mendengarkan nasihat yang di dalamnya berisi kebenaran dari kitabullah dan dari sunnah maka ini yang menyebabkan seorang menyimpang dari jalan Allah Subhanahu wa taala sebab penyimpangan yang kedua adalah al-istikbar at-takabbur al-mani' minal intifa' yang menjadi penghalang seseorang untuk mengambil manfaat dari peringatan-peringatan yang datang dari Allah Jalla wa'ala dan Rasulnya Sallallahu alaihi wasallam Ini yang menyebabkan Seseorang menyimpang dari al-haq Kesombongan takabur yang menyebabkan dia menolak kebenaran Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang kekufuran iblis illa iblis aba wastakbara wa kana minal kafirin iblis ketika diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk sujud kepada Adam alaihissalam. Aba wastakbar. Dia enggan dan dia menyombongkan dirinya. Maka dia termasuk di antara orang-orang yang kafir. Maka ini ma'asyiral ikhwah rahimakumullah dua sebab secara umum yang menyebabkan menyimpangnya manusia dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian beliau menyebutkan prinsip yang pertama Al-aslul awal Prinsip Islam yang pertama Ikhlasul dini lillahi ta'ala wahdahu La syarika lahu Mengikhlaskan agama ini memurnikan agama ini hanya untuk Allah Subhanahu wa taala semata. Tiada sekutu baginya. Wa bayanu dhiddihi alladhi huwa syirku billah. Dan menerangkan tentang lawannya, lawan dari tauhid, lawan dari ikhlas yaitu menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dalam beribadah kepadanya. Wa kaunu aktsaril Qur'an fi bayani hadzal asli min wujuhin syatta bi kalamin yafhamuhu abladul ammah. Dan keadaan mayoritas ayat-ayat Al-Qur'anul Karim menjelaskan prinsip ini. Menjelaskan tentang kewajiban ikhlas dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mentauhidkan Allah Jalla wa ala min wujuhin syatta dari berbagai sisi. Dengan berbagai sisi Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang tauhid bikalamin dengan ucapan yang difahami oleh abladul ammah orang awam yang paling bodoh sekalipun memahami itu. Kewajiban untuk memurnikan ibadah hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Dan yang dimaksud dengan al-ikhlas adalah memurnikan ibadah hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Segala jenis ibadah. Apakah itu salat, berpuasa, zakat, haji, bernadar, rasa takut, dan yang lainnya dari seluruh jenis ibadah wajib untuk ditegakkan di atas tauhidullah subhanahu wa ta'ala Allah azza wa jalla berfirman wa ma umiru illa liya'budullah mukhlisina lahuddin hunafa. Tidaklah mereka diperintahkan melainkan agar hendaknya mereka beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ikhlas di atas tauhid jauh dari kesyirikan dan ibadah sebagaimana yang diterangkan oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah ismun jami'un likulli ma yuhibbuhu Allah wa yardah min al-aqwali wal a'mali al-zahirati wal batin. Nama yang mencakup apa saja yang diridhai Allah Jalla wa ala dan dicintainya. Dari ucapan, amalan yang zahir dan yang batin. Jadi ibadah itu luas mencakup amalan hati, lisan, dan al-jawarih, anggota tubuh kita. Amalan hati seperti bertawakal hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Lisan seperti berzikir kepada Allah Rabbuna jalla fi Al-jawarih seperti salat berpuasa dan yang lainnya. Ini semua harus diperuntukkan hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. La lah. Tidak ada sekutu dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada sekutu bagi Allah dalam rububiyahnya atau dalam uluhiyahnya. Demikian pula dalam hal nama-nama dan sifat sifat Allah Subhanahu wa taala. Lalu menjelaskan tentang syirik yang menjadi lawan tauhid. Kita wajib untuk mengetahui apa itu syirik. Kalau tauhid itu adalah ifradullah bil ibadah menyendirikan Allah Subhanahu wa taala dalam beribadah maka syirik adalah lawannya menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dalam beribadah kepadanya. Dia menyembah kepada Allah juga menyembah kepada selain Allah Jalla wa ala. Dia salat untuk Allah. Dia juga salat untuk selain Allah Jalla wa ala. Dia berdoa kepada Allah di lain waktu dia juga berdoa kepada Abdul Qadir Al-Jailani atau kepada seorang dianggap sebagai wali dari Allah. Dia bernazar kepada selain Allah. Dia takut kepada selain Allah, khauful ibadah. Rasa takut yang menyebabkan dia menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Maka ini semua harus difahami, dipelajari. Agar kemudian seorang muslim memahami lawan dari tauhid yaitu syirik sehingga dia bisa menjauhkan diri darinya. Mempelajari lawan dari tauhid yaitu syirik tujuannya adalah untuk menjauhkan diri darinya, menghindar darinya agar tidak terjatuh ke dalam kekufuran dan kesyirikan. Araftu syarra la lisyarri lakin litawaqqih. Faman lam ya'rif syarra min al-khairi yaqa Aku mengenal keburukan bukan untuk melakukannya. Namun untuk menjaga diri dan menjauhkan diri darinya. Barang siapa yang tidak mengenal keburukan dari kebaikan, maka dikhawatirkan dia akan terjatuh ke dalamnya. Dan kata beliau, mayoritas ayat-ayat Al-Qur'anul Karim fi bayani hadzal asl. Dalam menjelaskan prinsip ini tauhidullah subhanahu wa ta'ala min wujuhin syatta. Penjelasan itu datang dengan berbagai macam cara dengan ucapan yang difahami oleh abladul ammah. Orang yang paling bodoh dari kalangan awam selama dia masih berakal dia mampu memahami tauhid. Tauhidullah Subhanahu wa taala. Diterangkan oleh Al-Allamah Ibnu Al-Qayyim rahimahullah taala, beliau mengatakan Al-Qur'anu kulluhu fit tauhid. Al-Qur'an seluruhnya itu membahas tentang tauhidullah Subhanahu wa taala. Liannahu imma amrun biibadatillah wa tarki syirki. Sebab di dalam Al-Qur'an Karim terkadang disebutkan dalam bentuk perintah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan meninggalkan kesyirikan. Wa'budullah wa la tusyriku bihi syai'a. Hendaknya kalian mentauhidkan Allah dan jangan kalian menyekutukan dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa imma bayanun li jazai ahli tauhid. Dan terkadang juga penjelasan penjelasan dari Allah Subhanahu wa taala tentang balasan bagi mereka yang mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala wa jazai ahli syirki dan balasan bagi orang-orang yang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala Inna Allah la yaghfiru an yushraka bih wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha' Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak mengampuni dosa syirik. Dan mengampuni selain itu. Bagi siapa yang dikehendaki Allah Jalla wa ala. Di mana Allah Subhanahu wa taala menerangkan tentang balasan bagi ahlu tauhid. Keutamaan yang mereka raih dalam kehidupan dunia dan akhirah. Walladzina amanu walam yalbisu imanahum bidhulm ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Orang-orang yang beriman dan tidak mencampuri keimanannya dengan kezaliman yaitu yaitu syirik. Az-zulmu huwa syirik. Inna syirka la zulmun azim. Mereka itu akan meraih al-aman. Rasa aman. Aman dari azab Allah Subhanahu wa taala dan di dunia mereka mendapatkan hidayah wa imma fi ahkamil halal wal haram dan di dalam Al-Qur'an Al Karim juga menjelaskan tentang hukum-hukum tentang halal dan haram wa hadhihi min huquqit tauhid dan penjelasan tentang halal dan haram ini di antara hak hak tauhid yang menyempurnakan tauhid seorang hamba. Wa imma qasasun anir rusuli wa umamihim wa ma hasala bainahum minal khusumat. Dan terkadang Allah Subhanahu wa taala menyebutkan kisah-kisah yang datang dari sebagian para rasul dan umat-umat mereka dan apa yang terjadi di antara mereka dari dari pertikaian antara ahlul haq dan ahlul batil Wahada jazaut tauhid wa syirik. Dan ini adalah merupakan balasan dari tauhid dan syirik. Fal Qur'anu kulluhu tauhid min awalihi ila akhirih. Maka Al-Quran seluruhnya menjelaskan tentang tujuan utama ini. Yaitu Tauhidullah subhanahu wa ta'ala. Lalu kata beliau, "Tsumma lamma sar ala athari al-ummah masar, azhara lahum asy-syaitan al-ikhlas fi surati tanaqqus as-salihin wa at taqsir fi huquqihim." Kemudian ketika umat ini mengalami apa yang telah mereka alami menghadapi apa yang telah mereka hadapi. Yang dimaksud oleh beliau terjadinya perubahan, pergeseran dari fitrah. Umat telah terjatuh dalam kejahilan. Mayoritas umat mereka telah melupakan ilmu. Mereka telah melupakan kitabullah yang mayoritas bahkan seluruh isi dari Al-Qur'anul Karim untuk menjelaskan tauhidullah. Namun banyak dari mereka tidak lagi memperhatikan Al-Qur'anul Karim. Mereka berpaling dari Al-Qur'anul Karim. Ini yang dimaksud oleh beliau. Lama sara ala umat ummati masar. Ketika umat ini mengalami apa yang telah mereka alami terjadi apa yang telah terjadi pada diri mereka. Terjatuh ke dalam fitnah. Kejahilan. Dan berlomba-lombanya mereka untuk meraih dunia. Yang menyebabkan mereka lupa dengan ilmu din. Lupa untuk mempelajari agama Allah subhanahu wa ta'ala. Dan ini sebab terbesar yang menyebabkan terjadinya penyimpangan di kalangan umat ini al-jahl kejahilan al-jahlu da'un qatilun wa shifa'uhu nassani fi fi tarkib muttafiqani nassun min kitabillahi wa min sunnatin wa tabibu dhaka al Kejahilan itu penyakit yang membunuh. Penyakit kronis. Lebih berbahaya dari berbagai macam penyakit-penyakit jasmani. Karena kejahilan akan membunuh hati seseorang, kalbu seseorang. Apa yang dialami oleh kaumnya Nabi Nuh alaihi salatu wassalam apa yang menyebabkan mereka terjatuh dalam syirikan al-jahl kejahilan diterangkan oleh Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma bahwa di zaman Nabiullah Nuh alaihissalam ada lima orang yang dikenal sebagai hamba-hamba Allah yang saleh Waddan, Suwa', Yaguth, Ya'uq dan Nasr وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا Kata Ibn Abbas, lima nama ini adalah nama orang-orang yang saleh yang ada di zaman Nabi Allah Nuh alaihissalam pada saat mereka meninggal maka masyarakatnya merasa kehilangan maka mereka pun beriktikaf di sisi kuburan mereka. Datanglah iblis yang berusaha memalingkan mereka dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Membisikkan kepada mereka, alangkah baiknya kalau kalian membuat patung lalu setiap dari patung itu kalian beri nama-nama orang-orang yang soleh ini agar kalian mengenalnya dan mengenangnya dan dikenang pula oleh generasi-generasi berikutnya. Akhirnya mereka pun melakukan, namun belum disembah. Sabarnya iblis ini dalam menyesatkan manusia dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Pada saat generasi pertama belum disembah. Namun semakin lama, semakin lama wa nusiyal ilmu fa'ubidat Ilmu telah dilupakan. Generasi-generasi berikutnya sudah tidak lagi menuntut ilmu, tidak lagi mengetahui kebenaran. Akhirnya disembah dari selain Allah Subhanahu wa taala. Bahayanya kejahilan. Ma'asyiral ikhwah rahimakumullah. Nah, demikian pula pada zaman-zaman kita sekarang ini dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dari hadis Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan min asyrati saati ay yaqilla al-ilm wa yadhhar al-jahl Di antara tanda-tanda hari kiamat adalah semakin berkurangnya ilmu dan semakin merajalelanya kejahilan. Dalam riwayat Al-Imam Al-Bukhari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan Inna Allah la yaqbidu al ilma intiza'an min sudur al ibad walakin yaqbiduhu biqabd al-ulama hatta idza lam yabqa 'alim ittakhadha an-nasu ru'usan juhala fasu'ilu فأفتوا bighairi 'ilm fadallu wa Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala apabila hendak mencabut ilmu itu tidak dicabut dari dada-dada manusia secara langsung. Akan tetapi dicabutnya dengan dimatikannya para ulama. Sehingga apabila tidak tinggal lagi seorang alim maka manusia mengangkat pemimpin-pemimpin dari kalangan orang-orang yang jahil lalu mereka ditanya dan mereka berfatwa yang menyebabkan mereka sesat dan menyesatkan manusia yang lainnya fitnah fitnatul jahil fitnatul dalal semakin zaman menjauh dari zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam semakin bertambah fitnah Kata beliau, "Lamma sara ala aktsaril ummati masar." Ketika umat ini mengalami apa yang telah mereka alami, azhara lahumus syaitan al-ikhlas fi surati tanaqqusis salihin. Maka syaitan menampakkan keikhlasan itu yang seharusnya itu merupakan kebenaran, ikhlas, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, meninggalkan kesyirikan. Syaitan menggambarkan itu dalam bentuk tanak khusus salihi merendahkan orang-orang yang saleh wataksir fi hukukihim dan kurang dalam menunaikan hak-hak mereka ini jadi berubah keadaan yang disebutkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam sanawat khadda'ah tahun-tahun yang menipu. Baina yaday sa'ati sinuna khadda'ah yutahamu fiha al-amin wa yukhawwanu fiha na'am yutahamu fiha al-amin wa yu'ta wa yu'tamanu fiha al-muttaham wa yantiqu fiha ar mendekati hari kiamat akan muncul tahun-tahun yang menipu seorang yang dipercaya malah dituduh. Seorang yang seharusnya dia tertuduh dipercaya, diberi amanah. Dan pada saat itu berbicaralah ar-ruwaibidah. Lalu Nabi alaihi salatu wassalam menerangkan makna ruwaibidah as-safih yantiqu fi amril ammah. Orang yang bodoh namun berbicara tentang permasalahan umat. Padahal dia jahil. Berubah keadaan. Yang hak dianggap sebagai kebatilan. Yang batil dianggap sebagai kebenaran. Dan ini menunjukkan ghurbatul Islam. Keterasingan Islam. Bahkan di tengah-tengah kaum muslimin itu sendiri. Sebagaimana yang diberitakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ketika ahlu tauhid mengatakan kepada umat ini, jangan kalian berdoa kepada selain Allah. Jangan kalian datang ke kuburan fulan lalu kemudian kalian berdoa dan meminta, wahai Syekh fulan, tambahkan kepadaku rezeki. Wahai Syekh fulan, hindari aku dari kemudaratan wahai syekh fulan berdoa kepada orang yang telah mati ketika ahlu tauhid mereka menegakkan dakwah memerintahkan mereka untuk mentauhidkan Allah dan menjauhkan diri dari kesyirikan jangan kalian lakukan itu itu adalah syirik kata mereka wah ini tanah khusus salihin Kalian ini berbahaya ini. Kalian ini sesat. Ya. Seorang datang ke kuburan fulan itu dalam rangka untuk menunjukkan rasa cintanya dan pengagungannya terhadap wali dari wali-wali Allah. Subhanahu wa ta'ala. Jadi yang mengajak kepada tauhid dianggap merendahkan orang-orang saleh dan kurang dalam menunaikan hak-hak mereka. Ini pandangan syaitan, ajakan syaitan dan diikuti oleh syaitan, syaitan dari kalangan manusia. Ya. Mereka mengatakan hati-hati kalian dari kelompok itu. Ya. Mereka menggunakan istilah-istilah yang tujuannya adalah tanfirun nas anil haq, menjauhkan manusia dari al-haq. Al, Hati-hati kamu dari itu. Itu Wahabi itu. Wahabi itu. Ya. Kalau ada yang melarang kalian untuk datang ziarah ke kuburan fulan, itu kan menunjukkan rasa cinta kita kepada wali tersebut. Masa ziarah ke kuburan tidak boleh? Nah, coba. Dipelintir. Padahal yang dilarang itu adalah syiriknya yang dilarang itu adalah rihlahnya. La tushaddur rihal illa ila thalathati masajid. Kata Nabi SAW dalam riwayat Bukhari dan Muslim, tidak diperbolehkan melakukan perjalanan khusus kecuali ke tiga masjid. Al-Masjidul Haram, Al-Masjidul Nabawi, Al-Masjidul Aqsa. Nah, mendekati tanggal 10 Muharram hari Ashura diumumkan siapa bapak-bapak ibu-ibu yang ingin melakukan rihlah rihlah mendatangi kuburan-kuburan para wali wali songo ada yang bilang sudah bertambah bukan songo lagi tapi sepuluh Tak tahu bahasa Jawanya 10 itu apa? Sedoso. Wali sedoso. Tambah satu. Yang 10 mana? Tahu nggak yang 10? Gus Dur. Hah? Kurang afdal kalau nggak datang ke sana. Kalau orang Kalimantan bilang wali 11 tambah satu yang di Banjar sana. Walhasil ma'asyar al-ikhwa rahimakumullah. Ya, datang ke sana lalu kemudian melakukan ritual-ritual tertentu. Ya. Di sebagian tempat-tempat syirik itu sudah disiapkan. Ya, sebelum mendatangi kuburan itu ada penjual-penjual, ada penjual kambing. Jadi kalau ingin menyembelih untuk kuburan ada di situ, tinggal beli. Ya, orang nggak perlu bawa jauh-jauh dari rumahnya. Repot. Tinggal beli di situ, beli kambing, lalu disembelih di sisi kuburan. Kata ahlu tauhid, jangan kalian melakukan itu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah memperingatkan barang siapa yang menyembeli untuk selain Allah maka dia menyekutukan Allah Subhanahu Wa Taala. Dia telah berbuat syirik. Kata kalian, kata mereka, wah ini siapa ini? Orang sesat ini. Ya. Kita datang ke sini untuk mengagungkan, memuliakan, memuliakan orang soleh itu kan dianjurkan kata mereka. Bukankah Rasul mengatakan kata mereka ini menisbatkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa beliau mengatakan idza a'yatkumul umur fa alaikum bi ashabil qubur apabila kalian mendapatkan satu permasalahan dalam kehidupan kalian yang kalian sulit untuk mencari solusinya, maka datangilah para penghuni kuburan. Kata mereka itu sabda Rasulullah. Sejak kapan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajak umat ini untuk melakukan syirik? menyekutukan Allah Subhanahu wa taala sejak kapan? Itu adalah syirku billah azza wa jal. Ini yang disebutkan oleh beliau. Seorang mengajak kepada tauhid, melarang dari kesyirikan, tidak boleh istighatsah kepada makhluk, meminta tolong kepada makhluk dari selain Allah Subhanahu wa taala dianggap sebagai bentuk merendahkan orang-orang yang saleh. Kurang dalam menunaikan hak-hak mereka. Maka mereka ini pun tidak kalah gigihnya membuat daurah-daurah. Kalau istilah kita daurah, kalau istilah mereka haul. Ya, buat haul. Haul atas kematian Habib Fulan, Wallahul musta'an. Wa azhara lahum syirka billah fi surati mahabbati salihin wa Lalu syaitan menampakkan perbuatan menyekutukan Allah Subhanahu wa taala itu digambarkan dalam bentuk cinta kepada orang-orang saleh dan para pengikutnya. Ini yang terjadi. Apa yang beliau sebutkan ini beliau bercerita tentang apa yang ada di zaman beliau. Rahimahullah. Apalagi di zaman kita sekarang ini. Berbagai macam ritual-ritual kesyirikan. Ya, yang dilindungi oleh mereka-mereka yang melindungi praktek-praktek kesyirikan tersebut. Ya, dari kalangan orang-orang yang dianggap sebagai alim, sebagai kiai, sebagai habib karena rujukan masyarakat ini kepada mereka. Mereka tidak lagi memperhatikan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Padahal ayat-ayat Allah ini dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala bayanan wadihan. Penjelasan yang sangat gamblang, terang. Tapi mereka lebih mendengar ucapan Pak Yai. Lebih mendengarkan ucapan Habib Fulan. Oh Pak Yai itu nggak mungkin salah. nggak mungkin. Sudah. Taklid. Taklid buta. Nah. Wa idza qila lahum ittabi'u ma anzalallah qalu bal nattabi'u ma wajadna alaihi apabila dikatakan pada mereka ikutilah apa yang diturunkan oleh Allah ikutilah Al-Quran mereka mengatakan oh kami mengikuti apa yang sudah diajarkan oleh orang-orang tua kami tidak ingin berlepas dari syirikan membiarkan terus berjalan di atas kebodohan maka ini ma'asyiral muslimin rahimakumullah wajib bagi kita semangat belajar tauhid lalu kemudian kita berpegang kepadanya dan ketahuilah kesyirikan agar kemudian kita memberi peringatan darinya lalu kita ajarkan kepada keluarga kita siapa di antara kita yang mampu untuk mendakwahi karena di antara keluarga kita ada yang tidak terlepas dari praktek-praktek kesyirikan ini yang masih percaya dengan khurafat percaya dengan orang-orang menisbahkan diri mereka kepada ulama sementara mereka mengajak kepada kekufuran dan kesyirikan dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dakwahi mereka. Sampaikan al-haq kepada mereka. Kepada orang tua kita, kepada kerabat kita, kepada tetangga-tetangga kita, sampaikan semampunya. Agar mereka mengenal al-haq. Lalu kata beliau al-aslu tsani, prinsip yang kedua, amara Allah bil ijtima'i fid din. Wa naha 'an at-tafarruq fihi. فبين الله هذا بيانا شافيا تفهمه العوام Prinsip yang kedua, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan untuk bersatu di dalam agama ini. dan melarang dari berpecah belah di dalam agama ini. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan ini dengan penjelasan yang syafian yang telah cukup yang difahami oleh orang-orang awam dari umat ini. Wa nahana an nakuna kalladzina tafarraqu wa ikhtalafu qablana fahalaku. Dan Allah Subhanahu wa taala melarang kita menjadi seperti orang-orang yang memecah belah, yang berpecah di dalam agamanya, mereka berselisih di dalam agamanya dari umat-umat sebelum kita yang menyebabkan mereka binasa. Wa dzakara annahu amara al-muslimina fid din wa nahahum 'anit tafarruqi Dan Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwa Allah memerintahkan pada kaum muslimin untuk bersatu di dalam agama dan melarang mereka dari berpecah belah. Wa yaziduhu wuduhan ma waradat bihi sunnatu min al-ajabil ujabi fi dhalik dan semakin diperjelas lagi dengan apa yang datang dari sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam sesuatu yang sangat menakjubkan tentang hal ini. Ini prinsip yang kedua yang disebutkan oleh beliau Rahimahullah taala bahwa Islam datang untuk menyatukan bukan untuk memecah belah. Islam datang untuk mempersatukan dan bukan datang untuk membuat perselisihan apabila mereka bersatu di atas agama Allah Subhanahu wa taala maka itulah keberkahan dan itulah yang diperintahkan oleh agama ini Allah Azza wa Jalla berfirman wa'tasimu bihablillah jami'an wa la tafarraqu hendaknya kalian berpegang teguh dengan hablullah agama Allah kitabullah dan sunnatul rasul alaihi salatu wassalam tamassak bihablillahi wa tabi'il huda wa la taku bid'iyan la'allaka tuflihu wa din bi kitabillahi wa sunanil atat an rasulillah tarju tanju wa tarbahu berpegang teguhlah kalian dengan hablullah agama Allah subhanahu wa ta'ala alkitab sunnah wala tafarraqu. Jangan kalian berpecah belah. Di dalam ayat ini terdapat isyarat dari Allah Subhanahu wa taala bahwa yang menyebabkan terjadinya tafarruq berpecah belahnya umat ini ketika mereka meninggalkan hablullah meninggalkan alkitab was sunnah meninggalkan agama Allah Subhanahu wa taala Itulah yang menyebabkan perpecahan. Muncul satu kelompok meninggalkan agama Allah. Muncul lagi kelompok yang lain meninggalkan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Berjalan sendiri dengan pemahaman sendiri, dengan metode sendiri dalam beragama. Maka muncullah firqah-firqah. yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala dari mereka-mereka yang membuat kelompok-kelompok yang seluruhnya menjauh dari al-haq. Innal ladzina farraqu dinahum wa kanu syi'a. Lasta minhum fi syai. Sesungguhnya orang-orang yang farraqu ay farraqu din yang memecah belah agama karena mereka meninggalkan agama ini. Masing-masing dari mereka memiliki kelompok Allah Subhanahu wa taala mengatakan lasta minhum fi syai. Engkau tidak termasuk dari mereka sedikit pun. Dan Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk menegakkan agama ini. An aqimud din wala tatafarraqu fihi. Hendaknya kalian menegakkan agama ini dan jangan kalian tafarruq berpecah belah di dalam agama Allah Subhanahu wa taala Siapa yang mengajak untuk terjadinya tafarruq di dalam agama, maka mereka akan binasa. Mereka akan binasa. Syara'a lakum minad din ma wasa bihi Nuhan wallazi auhayna ilaika wa ma wassayna bihi Ibrahim wa Musa wa Isa an aqimuddin wa demikian banyak firman Allah Subhanahu wa taala yang mengajak kita untuk bersatu di atas kebenaran bersatu di dalam agama Allah Subhanahu wa taala bersatu di dalam Alkitab was Sunnah. Ini yang wajib. Lebih diperjelas lagi oleh sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam dalam banyak riwayat. Di antaranya hadis Al-Irbat Ibnu Sariyah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Fa innahu man ya'ish minkum ba'di fasayara ikhtilafan katsira." fa bi sunnati wa بسنتي khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin min ba'di Siapa di antara kalian yang dipanjangkan usianya setelah aku, maka dia akan melihat perselisihan yang banyak. Maka di saat terjadinya perselisihan itu, bagaimana cara untuk menyatukan umat ini? Fa'alaikum bisunnati. Wajib bagi kalian berpegang teguh kepada sunnahku dan sunnahnya al-khulafa ar-rashidun. Harus kembali kepada sunnah. Harus kembali kepada al-haq fa in tanaza'tum fi syai' farudduhu ila Allah war rasul. Apabila kalian berselisih dalam satu perkara, kembalikan kepada Allah dan Rasul. Wa makhtalaftum min syai' fa hukmuhu ila Allah. Apa yang kalian perselisihkan hukumnya kembali kepada Allah. Tabaraka wa ta'ala. Jadi ma'asyiral ikhwah rahimakumullah yang menyebabkan terjadinya perpecahan di kalangan umat ini bukan Islam dan bukan mereka yang mengajak kepada Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Adapun yang mengajak kepada Sunnah Rasul yang berjalan di atas prinsip-prinsip al-haq yang telah ditempuh oleh as-salafus salih yang berpegang di atas prinsip-prinsip tersebut tidak dikatakan bahwa mereka memecah belah. Iya, mereka disebut memecah belah akan tetapi memecah belah antara yang hak dan yang batil. Wa Muhammadun sallallahu alaihi wasallam farraqa bainan nas. Muhammad sallallahu alaihi wasallam memecah belah di antara manusia. Tapi apa? Memecah belah antara yang hak dan yang batil. Adapun memecah belah di antara ahlul hak ini bukan dari prinsip Islam bukan dari prinsip Rasul sallallahu alaihi wasallam yang menyebabkan terjadinya perpecahan ketika muncul fitnah ketika muncul penyimpangan mukhalafat ketika muncul bid'ah munculnya bid'atul khawarij munculnya bid'atul mu'tazila, munculnya jahmiyah munculnya Ar-Rafidah dan kelompok-kelompok yang lainnya. Itulah yang memecah belah Islam. Seorang yang mengajak kepada al-haq tidak dikatakan bahwa dia memecah belah. Kecuali memecah belah antara hak dan yang yang batin. Nah. Siapa saja yang mengajak kepada fitnah, yang mengajak kepada bid'ah, yang mengajak kepada penyimpangan, maka dia mengajak kepada perpecahan. Ini harus difahami. Ya, karena sekarang ini yang digambarkan bahwa ahlus sunnah memecah belah. Ahlus sunnah yang datang memecah belah. Ya. Bukankah mereka mengatakan ikhtilafu ummati rahmah? Perselisihan umat itu rahmat kata mereka. Bukankah di antara kawaid al-bannaiyah al-ikhwaniyah mengatakan nata'awanu fima ittafaqna alaih wa na'tadhiru ba'duna ba'dan fima ikhtalafna fi kita saling tolong menolong dalam hal-hal yang kita sepakati namun kita saling memberi udur dalam perkara-perkara yang kita berselisih padanya sehingga yang digambarkan itu mereka menyatukan. Ya. Buktinya tujuan mereka adalah yang penting kita bersatu. Yang penting kita kumpul, kumpul, kumpul. Ya. Gak peduli dari manapun dia. Yang ini sufi, yang ini rafidhi, yang ini mu'tazili, yang ini jahmi, yang ini hizbi, yang ini aqlani Hah? Semuanya berkumpul. Yang penting satu bendera, ikhwaniyah. Nah, sebelumnya di antara mereka baik-baik saja, bahkan antara Sunda dan Syiah berusaha untuk disatukan. Begitu datang ahlus sunnah memperingatkan dari bid'ah, memperingatkan dari penyimpangan. Di antara mereka ada yang mendapatkan hidayah, dianggap, oh kalian ini ahlus sunnah memecah belah. Iya, ahlus sunnah memecah belah antara yang hak dan yang batil. Itu wajib memecah belah antara syirik dengan tauhid, antara kufur dengan iman, antara bid'ah dengan sunnah. Naam. Antara hizbiyah dengan as-salafiyah. Itu wajib. Ya. Maka ini yang harus difahami. Ma'asyiral ikhwah rahimakumullah. Kata beliau, "Tsumma sara al-amru ila anna al iftiraq fi ad-din wa furu'ihi huwa al ilm wal fi ad din." Kemudian kondisi berubah. Perpecahan dalam perkara usuluddin, ya. Pokok-pokok di dalam agama dan perkara furu' perkara-perkara cabang di dalam il, itulah ilmu kata dia. Kata beliau rahimahullah. Itulah bentuk al-fiqhu fiddin, mendalami agama Allah Subhanahu wa taala. Kondisi berubah. Ya. Jadi dianggap berbagai macam perselisihan ini itulah agama. Nah, seakan-akan Syekhul Islam rahimahullah taala mengetahui kaidahnya Hasan al-Banna. Seakan-akan beliau sudah hidup jauh sebelum munculnya ikhwan muslimin. Nah, namun seakan-akan apa yang beliau sebutkan ini sedang membantah kaidah tersebut. Nah, seakan-akan beliau membantah kaidahnya Abul Hasan Al-Misriyul Ma'ribi yang mengatakan nuriju manhajan afyah wasi' yas'al ummah kullaha kami menghendaki ada manhaj yang luas lapang. Semua bisa masuk ke dalamnya. Tablik ahlus sunnah, ikhwan ahlus sunnah. Ah. Nanti jangan-jangan ada mu'tazilah ahlus sunnah. Dan seterusnya. Maunya semua umat itu masuk ke dalamnya. Kaidah bannaiyah. Nah. Yang terpenting ya bersatu, gak peduli akidahnya apa. Tidak peduli apa prinsipnya. Ma'asyiral ikhwah rahimakumullah, ini bukan dari din. Ini bukan dari bimbingan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kalau seandainya ini bimbingan dari Rasulullah alaihi wasallam, beliau akan mengatakan apabila terjadi perselisihan di antara kalian setelahku, maka ta'alafu hendaknya kalian bersatu padu saja, fajtami'u. Ya, berkumpul kalian Jangan membahas masalah usul, prinsip-prinsip Islam. Tidak. Bukan itu. Nasihat dari Rasulullah alaihi salatu wassalam. Beliau mengatakan fa'alaikum bisunnati. Wajib kalian berpegang kepada sunnahku. Dan sunnahnya al-khulafa ar-rasyidun. Sunnahnya kibarus sahabah radhiyallahu taala anhum mafhum dari sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam ini bahwa siapa yang tidak berjalan di atas sunnah Rasul, siapa yang tidak berjalan di atas sunnatus sahabah, maka tidak ada persatuan dengan mereka. Tidak akan mungkin disatukan antara yang hak dan yang batil dalam satu wadah. Tidak bisa. Al-haq, al-haq. Al-batil, batil. Harus dipisahkan Nah. Ini yang wajib ma'asyiral ikhwah rahimakumullah. Kata beliau wasara al-amru bil istima' fi din la yaquluhu illa zindiq aw majnun. Sementara orang yang mengajak untuk bersatu di dalam agama ini anggapan mereka tidak ada yang mengucapkannya kecuali zindiq atau majnun. Zindiq atau majnun. Kalau ada orang yang mengajak kepada sunnah melarang mereka dari melakukan berbagai macam penyimpangan-penyimpangan di dalam agama Allah Subhanahu wa taala. Kata mereka, "Oh ini antek Yahudi." Ya. Ini brokernya Yahudi. Nah, kata Yahudi itu senang kalau menyebarkan kitab-kitab Ibnu Taimiyah rahimahullah. Maka Yahudi ini membantu salafiyin, membantu ahlus sunnah untuk memecah belah kaum muslimin. La haula wala quwata illa billah. Ini yang disebarkan. Ya. Sejak kapan ahlus sunnah pernah berkompromi dengan Yahud? Dengan Nasara? Ahlus sunnah, ahlul haq. Mereka berjalan di atas Allah sunnatul rasul sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada yang mampu menggeserkan mereka dari keyakinan ini ahlus sunnah yang paling menyuarakan al-haq. La yakhafu fillahi lawfata la'in. Tidak takut pada celaan orang mencela. Ya. Meskipun mereka harus menghadapi berbagai macam rongrongan, ancaman, mereka tetap menyuarakan al-haq. Dan itu adalah hal yang ma'ruf dari zaman as-salafus salih qawwalun bil haqq. Meskipun terkadang mereka hidup dalam gurbah, dalam keterasingan. Hidup sendirian. Di tengah-tengah orang yang menyelisihinya. Nah, tapi mereka menuduh ahlu sunnah dengan tuduhan, wah ini zindiq. Nah, yang mengajak kepada agama Allah Subhanahu wa taala. Ini jangan-jangan orang kafir yang berpura-pura masuk ke dalam Islam akhirnya berubah. Yang jelas-jelas munafik, yang jelas-jelas zindik, justru dihormati. Ya. Dianggap sebagai pembaharu di dalam agama. Siapa itu zindik? Zindik itu adalah yang meragu-ragukan keotentikan Al-Quranul Karim. Zindik itu adalah yang merendahkan para sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Zindiq itu adalah yang mencaci maki Abu Bakar Siddiq, yang mencaci Umar, mencaci Aisyah radhiyallahu taala anhum. Kata Abu Zur'ah Ar-Razi rahimahullah taala, "Idza ra'aita rajulan yantaqisu ahadan min ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, fa'lam annahu zindiq." وذلك أن الرسول صلى الله عليه وسلم عندنا حق وأن القرآن حق وإنما أدى إلينا هذا القرآن والسنن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وإنما يريدون أن يجرحوا شهودنا ليبطلوا الكتاب والسنة والجرح بهم أولى وهم زنادقة kata Bezur'ah rahimahullah apabila engkau melihat seseorang merendahkan satu dari sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam ketahuilah dia adalah zindiq seorang yang kafir berpenampilan muslim untuk merusak Islam dari dalam dia zindiq sebab Rasul bagi kami adalah al-haq Al-Quran bagi kami adalah hak yang menyampaikan kepada kami Al-Quran dan Sunnah siapa? Para sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Mereka-mereka ini yang mencaci maki para sahabat menginginkan untuk mencerca saksi-saksi yang membawa riwayat Al-Quran Sunnah kepada kita. Mereka lah yang patut untuk dicerca dan mereka adalah orang-orang zindiq. Sekarang berubah. Para zindiq ini dianggap sebagai pembaharu Islam. Dianggap sebagai orang-orang yang melakukan perubahan ke arah perbaikan. Sementara yang memberi peringatan dari bahaya mereka itu di dituduh dengan berbagai macam tuduhan, zindi atau majnun. Ya. Orang ini gila. Seakan-akan tidak ada yang benar kecuali kelompoknya katanya. Hanya dia saja yang benar. Semuanya sesat, kafir. Subhanallah. Kalau seorang asal ngomong tidak berlandaskan dalil, iya tapi kalau seorang meletakkan setiap dasar pemikirannya di atas Al-Quran wa Sunnah dan setiap peringatan-peringatan dibangun di atas Al-Haq dan Hujjah seharusnya dia dikatakan sebagai Ahlul Haq dan seharusnya ucapannya diterima namun kenyataannya ma'asyir rahimakumullah Islam yang sahih yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam benar-benar hidup dalam keterasingan. Kemudian kata beliau rahimahullah al-aslu tsalits. Prinsip yang ketiga. Inna min tamamil ijtima'i sam'a wa ta'ata liman ta'ammara alaina. Walau kana 'abdan Sesungguhnya di antara kesempurnaan sikap bersatu di dalam agama Allah adalah mendengar dan taat kepada penguasa, kepada siapa yang memerintah kita, meskipun dia seorang budak yang berasal dari Habasyah. فبين الله هذا بيانا شافيا كافيا بوجوه من أنواع البيان شرعا وقدرا maka Allah Subhanahu wa taala menjelaskan dengan sejelas-jelasnya dengan berbagai cara dalam penjelasan, dalam berbagai macam penjelasan tersebut secara syar'i dan secara qadari. Secara syar'i dan secara qadari, yakni kenyataan yang ada. Ini prinsip yang ketiga bahwa di antara bentuk sikap al-istima'u fid din bersatu di dalam agama Allah Subhanahu wa taala adalah taat kepada penguasa. Mendengar dan taat kepada siapa yang memimpin kita. Tidak melakukan pemberontakan. Tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang menyebabkan kekacauan di tengah-tengah masyarakat namun senantiasa mendengar dan taat. Dan ini dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Di dalam Al-Qur'anul Karim Allah Azza wa Jalla berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu athi'u Allah wa athi'ur Rasul wa ulil amri minkum." Wahai orang-orang yang beriman, taatlah kalian kepada Allah dan taatlah kalian kepada Rasul dan ulul amri di antara kalian. Ada dua penafsiran para ulama dari makna ulul amri. Penafsiran yang pertama yang dimaksud ulul amri adalah al ulama. Yang kedua bermakna al umara. Dan kedua penafsiran ini hak. Barang siapa yang ingin merasakan ketentraman kebahagiaan hidup di dunia dan di akhirat, maka hendaknya dia menerapkan dan mengamalkan firman Allah Subhanahu wa taala ini. Taat kepada ulama dan taat kepada umara. Kata Sahal bin Abdullah At-Tustari rahimahullah, la yazalu an-nasu bi khair ma 'azzamu sultana wal ulama. فإن عظموا هذين فقد أصلح الله دنياهم وأخراهم وإن استخفوا بهذين فقد أفسدوا دنياهم وأخراهم Manusia senantiasa hidup dalam kebaikan selama mereka memuliakan penguasa dan ulama. Apabila mereka memuliakan keduanya, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberi kemaslahatan dalam kehidupan dunia dan akhirat. Namun apabila mereka merendahkan keduanya, maka sungguh mereka telah merusak dunia mereka, demikian pula akhiratnya. Maka wajib bagi setiap muslim untuk taat kepada ulul amri, penguasa mereka, Meskipun yang memerintah mereka dari Ad dan Habasyian. Ini diambil dari hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Usikum bi taqwallahi was sam'i wat ta'ah wa in ta'ammara 'alaikum 'abdun habasyi. Meskipun yang memerintah kalian adalah seorang budak Habasyah. Pada asalnya budak tidak termasuk syarat untuk menjadi seorang pemimpin. Di antara syarat pemimpin itu dari Quraisy, al-a'immatu min Quraisy. Namun dalam kondisi-kondisi tertentu ketika yang berkuasa itu bukan dari kalangan Quraisy, bahkan dari kalangan budak berkuasa punya kekuatan maka wajib bagi kaum muslimin untuk taat kepadanya selama bukan dalam perkara bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala dalam riwayat al-Imam Muslim dari hadis Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan alal amri alal mar'il muslimi sam'u wat ta'ah ma ahabba wa kariha illa ay yu'mara bi ma'siyatin fa in umira bi ma'siyatin fala sam'a wala ta'ah wajib bagi setiap muslim mendengar dan taat kepada penguasanya baik dalam hal-hal yang dia senangi atau yang dia benci. Kecuali apabila dia diperintahkan untuk bermaksiat, jika diperintahkan untuk berbuat maksiat maka tidak boleh mendengar dan taat. Innama ta'atu fil ma'ruf. Demikian banyak penjelasan dari Allah dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam yang menerangkan tentang hal ini. Bagi siapa yang mempelajari sejarah hal yang ma'ruf dalam sejarah bahwa dengan ketaatan kepada penguasa akan mendatangkan rasa aman dan tentram dalam kehidupan.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 Allah Azza wa Jalla telah menjanjikan kepada kaum mukminin yang beriman dan beramal saleh bahwa Allah Azza wa Jalla memberikan khilafah kepada mereka. Dan Allah akan mengokohkan agama yang mereka ridhai dan Allah mengganti rasa takut itu menjadi aman, tentram. Mereka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak menyekutukan dalam beribadah kepadanya. Itu kebahagiaan hidup. Menyelisihi prinsip ini akan menyebabkan mereka terjatuh dalam hal-hal yang mereka tidak inginkan pada hakikatnya. Nah, yang mereka tidak inginkan dari kehancuran, pertumpahan darah di antara kaum muslimin. Bagi siapa yang membaca sejarah cukup baginya untuk mengetahui apa yang disebutkan oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah taala seorang ahli sejarah yang mengetahui sejarah-sejarah yang terjadi mulai dari awal ketika terjadinya pemberontakan oleh sebagian di Madinah ketika itu pada peristiwa Al-Harrah pertumpahan darah terjadi di darah di tanah haram di Madinah disebabkan karena sebagian kaum muslim yang melakukan pemberontakan pada penguasa ketika itu. Ya. Berhari-hari tidak dikumandangkan azan di Masjid Nabawi. Yang masuk ke dalam masjid adalah anjing-anjing. Allahul musta'an. Para wanita diperkosa. Mereka melahirkan hasil dari penyiksaan yang mereka hadapi mereka melahirkan anak-anak yang tidak diketahui siapa ayahnya. Ma'asyiral ikhwah rahimakumullah. Sampai fitnah terjadi menimpa orang-orang yang saleh bahkan dari kalangan para sahabat radhiyallahu taala Oleh karena itu dalam Minhajus Sunnah Syekhul Islam Taimiyah rahimahullah beliau mengatakan la'allahu la yakadu ya'rifu ta'ifatan kharajat ala dhi sultan illa wa kana fi khurujiha min al-fasad ma huwa a'zam min al tidak diketahui ada satu kelompok yang keluar melakukan pemberontakan terhadap penguasa melainkan dalam pemberontakan itu menyebabkan kerusakan yang jauh lebih besar daripada kerusakan yang hendak mereka hilangkan Mengapa mereka berontak? Mereka menuduh penguasa itu kafir, penguasa itu tawud, penguasa itu melakukan ini dan itu dari berbagai macam kemaksiatan. Ketika mereka berontak, mafsadah kerusakannya jauh lebih besar dari apa yang mereka hendak hilangkan dari berbagai kemungkaran tersebut. Baik, ma'asyiral saya kira sampai di sini insyaallah. Kita lanjutkan ya, Eh, hingga pada zuhur setelah kita sholat semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita untuk menyelesaikan uh, enam prinsip dari risalah yang disebutkan oleh beliau rahimahullah taala wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh